Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi <coughs> wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita membahas tentang khasaisul bid'ati karakteristik atau hal yang khas yang ada pada bid'ah. Dan kemarin kita di antaranya kita telah baca di antara ciri khas bid'ah adalah tidak dijumpai dalil khusus yang melarangnya. Demikian umumnya. <clears throat> Karena sebagian bid'ah eh, dalilnya dalil terlarangnya bisa kita jumpai dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita contohkan yaitu kisah Abu Israel. Ini lengkapnya hadisnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu anhu dia mengatakan bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, idza huwa bi rajulin qa'imin. Tiba-tiba Nabi melihat ada seorang yang berdiri. Lantas Nabi bertanya tentangnya, maka para sahabat mengatakan Abu Israel. Dia adalah Abu Israel. Ini kunyahnya, nama aslinya e, Yusir rajul bin al-ansar salah satu sahabat ansar atau salah satu orang ansar nadara ayakuma fi syamsi dia punya nadar untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk berdiri di tengah terik sinar matahari wala yaqudu dan tidak duduk wala dan tidak bernaung wala yatakallamu dan tidak berbicara wa yasumu dan berpuasa puasa syar'i maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan muruhu falyatakallam perintahkan dia agar dia berbicara waliyastadillah supaya mencari naungan waliyaqud dan supaya hendaklah dia duduk waliyutimma saumahu sedangkan puasanya ya, silakan dia lanjutkan demikian dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari ya, maka hadis ini menunjukkan Nabi melarang seorang ta'abbud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak dituntunkan semacam berdiri di bawah terik sinar matahari, berdiri tanpa mau duduk dan dia tanpa mau berbicara kepada siapapun. Ya, karena dijumpai adanya uh, adanya sejumlah uh, bid'ah yang memiliki dalil khusus semacam hadis ini, maka penulis mengatakan bahasanya tidak dijumpai adanya dalil khusus terlarangnya bid'ah itu ghaliban, biasanya dan umumnya dan tidak selalu. Kemudian yang kedua, eh, kekhasan bid'ah adalah dia e, bertolak belakang dengan maqasid syariah, tujuan syariat dan menghancurkan syariat. Kemudian yang ketiga adalah umumnya bid'ah itu adalah perkara yang ya, itu terjadi dengan melakukan perkara yang tidak dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, bahasanya bid'ah itu musyabihatun walabuta pasti serupa dengan hal-hal yang eh, disyariatkan dan eh, multabisatun biha dan e, rancu dengannya. Penjelasannya karena bid'ah itu menyerupai hal yang masroh watudahihi dan menyerupainya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi landasannya dan dasarnya. Karena yang namanya bid'ah tidak lepas dari memiliki dalil atau dalil yang mauhum yang dianggap sebagai dalil padahal sebenarnya tidak. Faya maka yang namanya bid'ah itu pasti bersandar kepada dalil yang dikira oleh pelakunya kalau itu adalah dalil yang benar. Maka ini mirip dengan ibadah yang dituntunkan. Karena ibadah yang disyariatkan itu pasti bersandar walaupun tidak boleh tidak pasti bersandar kepada dalil yang benar. Kemudian eh, kemiripan yang kedua dari sisi tata cara pelaksanaan ibadah yang disyariatkan dan sifatnya. Min haitsul kam dari sisi jumlah atau kaif tata cara, waktu ataupun tempat atau dari sisi ilzam mengharuskan harus untuk dikerjakan dan menjadikannya ke al-muhattam seperti syariat yang diniscayakan. Maka bid'ah itu bisa dipastikan mirip dengan hal-hal yang masroh dari dua sisi. Tidak ada bid'ah yang tidak punya dalil. Semua bid'ah punya dalil. Semua bid'ah itu punya dalil. Meskipun dalam timbangan objektif itu bukan dalil. Tapi semua pelaku bid'ah bisa menyebutkan dalilnya. Dalil kenapa dia melakukan hal tersebut. Boleh jadi hadis da'i, boleh jadi hadis palsu, uh, boleh jadi uh, dalil umum, namun dibawa pada hal-hal yang bersifat khusus. Tapi pasti ada dalilnya. Pasti ada dalilnya. Cuma dalilnya dalil mauhum. Dalil yang dianggap itu dalil karena dalam timbangan objektif itu bukan dalil. Namun tidak ada pelaku bid'ah dan penggemar bid'ah yang tidak bisa menyodorkan dalil. Tidak ada penggemar bid'ah yang tidak bisa menyodorkan dalil. Kenapa dia berbuat demikian? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Cuma apakah dalil itu dalil yang nyambung ataukah tidak nyambung? Nah, ini pembahasan yang lain. Karena jika mereka tidak bisa menyodorkan dalil, maka kaum muslimin tidak akan menerimanya. Namun ketika mereka menyodorkan dalil, meskipun itu dalil yang tidak nyambung, maka e, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk membedakan manakah dalil yang nyambung dan tidak, maka akan menggut-menggut saja. Yang penting ada Arab-Arabnya, ada hadisnya. Meskipun tidak nyambung secara contoh ekstrimnya kentut itu membatalkan wudhu kenapa karena dalilnya inamal malu biniat dan itu tidak nyambung dan itu tidak nyambung demikian gambaran dalilnya bid'ah temuan ingat tidak ada penggemar bid'ah yang tidak bisa menyodorkan dalil semuanya bisa menyodorkan dalil jangan kira mereka kemudian ketika ditanya apa dalilnya kemudian mereka eh, kemudian mereka terbata-bata eh, tidak bisa nyodorkan dalil. Mereka fasih bisa nyodorkan dalil. Namun apakah dalil itu nyambung ataukah tidak itu bab yang lain. Kemudian yang kedua yang namanya bid'ah itu mirip dengan al masroh dengan hal yang disyariatkan dalam masalah hay'ah, dalam masalah tata cara pelaksanaannya. Maka ada maka hal yang disyariatkan itu pasti ada tata cara, ada syarat rukunnya, urutannya, aturan mainnya. Nah, amal-amal bid'ah itu pasti juga ada demikian. Ini dibaca sekian kali, ini dilakukan, ini dulu, baru itu dan seterusnya. Kemudian yang keempat al-usul al-jami'ah lil ibtida. Kaidah yang bisa mencakup semua ragam kebid'ahan. Maka bid'ah itu jika dibuat kategori maka bisa dikelompokkan dengan dua pengkelompokan besar. Bid'ah jenis yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Maka ini e, kategori yang pertama. Ada terjumpai banyak bid'ah yang kenapa dia dinilai bid'ah? karena mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Semisal yang tadi telah kita bahas, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdiri dan tidak mau duduk seharian. Ini sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Atau mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak mau berbicara seharian. Atau kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau bernaung berada di bawah terik sinar matahari. Ini takarub ilallah bima alam yasra' mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak dituntunkan. Hal ini karena kaidah yang berlaku dalam masalah dalam agama ini bahasanya mendekatkan diri kepada Allah tidak boleh kecuali dengan melakukan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya minal ibadat dari berbagai macam bentuk ibadat. Maka siapa yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, fakat ibtada'a, maka dia telah melakukan bid'ah. Kemudian yang kedua adalah eh, kategori yang kedua dari bid'ah adalah al-khurud an-nidamiddin. Keluar dari ketentuan syariat. Contoh ekstrimnya sholat subuh tiga rakaat misalnya. Maka itu eh, Bid'ahnya bukan karena takarub ilallah bimalam yasra karena sholat subuh disyariatkan. Karena sholat subuh itu disyariatkan. Namun ya, dia kata, dia keluar dari ketentuan syariat maksudnya sholat subuh itu cuma dua rakaat. Hal ini karena kaidah baku dalam agama ini wajibnya mengacu kepada syariat ini, patuh terhadap hukum-hukumnya dengan tunduk dan taat maka siapa yang memberikan kepada selain syariat Islam hak kepatuhan dan ketaatan maka dia telah mengadakan bid'ah inilah dua kategori besar mencakup semua macam bid'ah kemudian kita yulhak kita samakan kita tambahkan pada dua kaedah besar ini kaedah yang ketiga atau kategori yang ketiga yaitu darai, sarana-sarana yang mengantarkan pada bid'ah. Maka kalau kata kategori yang ketiga ini pada dasarnya dia sebenarnya bukan bid'ah. Namun dilarang karena antisipasi supaya tidak mengantarkan pada bid'ah. Zalikah hal itu karena yang namanya al-ihdas fiddin, inovasi dalam masalah agama sebagaimana yaqa'u terjadi ibtidaan di awal Fakat terkadang terjadi ma'alan di akhir. Wadalika dan hal tersebut dengan melakukan satu perkara yang tidak ada unsur bid'ah di dalamnya sama sekali. Tidak eh, tergolong bid'ah dari sisi atakarub mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan juga bukan bid'ah dari sisi keluar dari ketentuan agama. Akan tetapi al-ihdas fid Bid'ah dalam masalah agama itu akan terjadi dengan melakukan per perkara ini fitanil hal di langkah berikutnya, di langkah yang kedua. Di awalnya ya, dia bukanlah bid'ah dengan kategori manapun. Namun jika ini dibiarkan, maka nanti ujungnya adalah bid'ah. Likauni dikarenakan dia yufti fil ma'al mengantarkan di kemudian hari kepada bid'ah maka diberikanlah kepada sarana-sarana mengantarkan pada bid'ah ini vonis dan label bid'ah. Waqat asyara ila hadal asli dan e, kategori yang ketiga ini telah diisyaratkan dalam riwayat man amila amalan. Siapa yang melakukan satu amal. Maka riwayat ini tadulu menunjukkan bahasanya ibtidah berbuat bid'ah itu terkadang ya sulut terjadi dari orang yang qoma bil ihdasi melakukan bid'ah dan mengadakannya dan boleh jadi terjadi pada orang yang sekedar mengikuti ikut-ikutan orang lain dalam perkara tersebut tanpa dia mengada-adakan ya, tanpa dia mengada-adakannya wala dan tanpa dia bersengaja untuk mengada-adakannya Nawawi rahimahullah taala mengatakan sabda Nabi, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawa raddun." Dalam riwayat yang lain, "Man amila amalan laysa ali amruna fawa raddun." Dalam riwayat yang kedua ini terdapat tambahan faedah yaitu zia hiya tambahan faedahnya annahu qad yu'annidu ba'dul fa'ilin fi bid'atin. Maka sebagian pelaku bid'ah sabaqa ilaiha yang dia telah didahului oleh orang lain dalam melakukannya itu boleh jadi yu'anid keras kepala maka ketika dia didalili pakai riwayat yang pertama man ada safi amrina hadha maka dia ngeles dengan mengatakan saya tidak mengada-adakan sesuatu saya mengada-adakan tidak mengada-adakan sesuatu sudah ada pelakunya sejak dulu kala maka oleh karena itu maka orang ini yuhtaju alaih. Kita bantah pakai riwayat yang kedua. Man amila amalan. Siapa saja yang melakukannya. Baik dia orang yang pertama melakukannya. Ataupun orang yang kedua. Ataupun orang yang ketiga. Di mana riwayat yang kedua ini fihat tasri. Isinya adalah menegaskan tertolaknya semua perkara bid'ah. Baik itu diadakan oleh si pelaku atau dia telah didahului biihdasiha dalam mengadakannya karena telah ada orang-orang sebelumnya yang melakukannya. Maka di sini An-Nawawi menyampaikan bahasanya man amila amalan itu memiliki faedah yang tidak ada pada man ahdasa fi amrina hada. Kalau hadis man ahdasa fi amrina hada itu cuma cocok untuk orang yang eh, pelaku pertama yang melakukan bid'ah. Adapun e, jika dia cuma melanjutkan saja maka bisa ngeles. Saya tidak mengada-adakan. Karena saya cuma penerus saja. Ya, maka saya tidak termasuk dalam hadis tersebut. Maka ya, oleh karena itu maka jawabannya adalah pakai man amila amalan. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak dituntunkan, baik dia orang yang pertama ataupun orang yang kedua ataupun orang yang ketiga. Kemudian di sini diambil faedah oleh penulis bahasanya ya, meskipun nampaknya faedahnya juga tidak begitu jelas ya, bahasanya eh, perkara yang eh, mengantarkan pada bid'ah itu bisa eh, itu dilarang patut dilarang dan bisa diberi label bid'ah dikarenakan dia jalan mengantarkan pada bid'ah yang sesungguhnya meskipun pada asalnya dia bukanlah bid'ah intinya Eh, kategori kata, kata, kategorisasi bid'ah itu ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak dituntunkan. Dan yang kedua adalah eh, keluar dari ketentuan aturan main syariat. Dan poin yang kelima tentang kaidah mengenal bid'ah. Nanti maka kaidah mengenal bid'ah itu kemudian eh, menimbang dua asal tadi. Maka untuk kategori mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak dituntunkan, maka ada sejumlah kaidah. Ada sepuluh kaidah. Sedangkan keluar dari ketentuan agama, aturan main syariat dalam dalam uh, aturan main syariat maka ada kaidah yang ke-11 sampai kaidah yang ke-18. Sedangkan tentang masalah dara'i e, sarana yang mengantarkan kepada bid'ah maka dilarang karena dia sarana maka itu kaedah 19 sampai kaedah 23. E, untuk detailnya maka saya ihalahkan saya ilahkan ihalahkan untuk membaca buku Kuwait Ma'rifatil Bid'ah ini supaya kemudian karena tentu masing-masing kaidah tidak bisa kita baca Eh, semata-mata baca kaidahnya. Ya. Nanti perlu ini apa maksudnya apa? Maksudnya eh, sehingga oleh karena itu saya ihalahkan, saya sarankan uh, antum untuk uh, membaca dan mentelaah buku Kuwait Ma'rifatil Bidah karya penulis. Kemudian kita berpindah ke langsung ke Kuwait Mi'yarul Bid'ati, kaidah-kaidah, mi'yar, barometer sesuatu itu disebut bid'ah. Di sini ada empat kaidah besar tidak yaitu semua bid'ah dalam syariat adalah kesesatan, tidak ada fonis bid'ah untuk masalah istihadiyah. Kemudian ikatlah ibadah sesuai dengan ikatannya dan waspadalah dari berbagai macam penyakit yang merusak ibadah. Kemudian perkara adat yang murni perkara adat tidak ada bid'ah di dalamnya. Kita masuk pada halaman 29. Ya, melakas ringkasan dari kaidah yang pertama, setiap bid'ah dalam syariat itu adalah kesesatan. Maka kaidah ini khusus menjelaskan hukum bid'ah dalam pandangan syariat. Badalika keadaan hal tersebut dari beberapa sisi. Yang pertama adalah penjelasan ya, hukmul bid'ati fonis bid'ah atau hukum bid'ah dari sisi kata-kata dan kata-kata bid'ah itu sendiri. Fahuwa maka kata-kata bid'ah itu sendiri adalah lafdun syar'iyun, kata-kata yang syar'i. Dan ketika disebut bid'ah dalam dalil dalam hadis misalnya maka zahirnya adalah mengacu pada makna syar'i dan bukan makna bahasa. Dan makna syar'i untuk bid'ah adalah bahwa al bid'ah itu adalah yaitu bid'ah kesesatan. itu waqa'a maka di mana saja dijumpai kata-kata bid'ah fa yuhmal maka dimaknai jika tidak ada indikator kepada makna ini yaitu makna syar'i bukan kepada makna bahasa. Hada inilah kandungan dari kaidah semua bid'ah dalam syariat adalah kesesatan. Maka ya, ketika kita jumpai kata-kata bid'ah dalam hadis, maka kata-kata bid'ah ini mungkin maknanya adalah bid'ah secara bahasa dan mungkin maknanya adalah bid'ah secara syariat. Namun bid'ah secara syariat itulah yang lebih mendekati. Itu adalah kemungkinan yang lebih mendekati. Itu yang disebut dengan zahir. Maka jika dijumpai ada kata-kata bid'ah dalam hadis maka zahirnya menunjukkan bahasanya yang dimaksudkan, yang dibahas adalah bid'ah syar'i. Yang bid'ah syar'i itu seluruhnya adalah kesesatan. Dan kaidah usul fikih menyampaikan bahwa mengatakan bahasanya e, wajib beramal dengan makna zahir. Wajib beramal dengan makna zahir. Kita bisa dan kita boleh meninggalkan makna zahir dalam hal ini makna syar'i kepada makna yang jauh yaitu makna bahasa manakala ada korina indikator. Jika tidak ada indikator yang menguatkan bahasanya yang dimaksudkan adalah makna bahasa, maka kewajiban kita adalah memaknainya dengan makna syar'i. Yang kedua, ya, penjelasan tentang hukum bid'ah dari sisi ya, pembagiannya. Wadalika dan hal tersebut dari sisi pembagiannya maka bid'ah itu ada bid'ah yang kuliah dan ada bid'ah yang juz'iyah, bid'ah yang parsial. Ya, bid'ah yang parsial, ya bid'ahnya cuma itu saja, tidak ada derivatnya. Ada bid'ah yang kuliah. Yang ketika seorang itu e, menerima bid'ah ini, maka dia akan memiliki anak dan turunan dan derivat yang banyak. Yang semuanya adalah bid'ah semua. Maka itu disebut dengan bid'ah kuliah. Dan dari sisi bid'ah itu juga bisa dibagi menjadi bid'ah yang statusnya dosa besar dan ada bid'ah yang statusnya dosa kecil. Dan bid'ah itu juga bisa dibagi bid'ah hakiki yang 100% bid'ah dan ada bid'ah idhofi yaitu adalah bid'ah dari satu sisi meskipun tidak bid'ah dari sisi yang lain. Maka ini ada tiga pembagian, tiga kategorisasi. Wahada ini akan dijelaskan tiga kategori. Ini akan dijelaskan oleh tiga kaidah. Yang pertama, kasratul juz'iyat fil manjilatil bid'ah al kuliah. Banyaknya bid'ah parsial itu seperti bid'ah yang kuliah. Ketika seorang itu e, terjumus dalam bid'ah parsial, namun banyak sekali. Maka dia seperti orang yang terjumus dalam Bid'ah yang kuliah Yang beranak. Bid'ah induk yang punya banyak anak. Kemudian yang kedua, bid'ah yang kecil itu minal mutasyabihat di antara hal yang tidak jelas. Kemudian kaidah yang ketiga, bid'ah idhofiyah itu seperti bid'ah hakiki. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang hukum bid'ah dari sisi menjadi itlak dari sisi mutlak atau dari sisi at muayyan tertentu dan dari sisi hukum taklifi bagi bid'ah tersebut maka ada tiga sisi yang dibahas. Ya, tiga sisi ini nanti akan dijelaskan oleh tiga kaidah yaitu bahasanya al-ibtida yang namanya membuat bid'ah itu tercela alal itlak secara mutlak dan secara general. Dan yang kedua yang namanya bid'ah itu maratib. Itu e, itu macam-macam dan yang namanya celaan itu bertingkat-tingkat. Kemudian radul bid'ati wa ta'zimi tertolaknya bid'ah dan adanya dosa bagi orang yang melakukan bid'ah itu menunjukkan kalau itu adalah satu hal yang haram. Yang keempat, penjelasan tentang hukum bid'ah dari sisi apakah dia baik ataukah jelek. Padahal dalam hal tersebut, saya bid'ah dalam syariat tidaklah ada kecuali sesat. Artinya dia adalah jelek. Tidak ada dalam syariat bid'ah yang baik. Ini nanti akan dijelaskan oleh kaidah bahasanya al bid'atu wal istisanu la yastami'ani. Bid'ah dan anggapan baik itu tidak akan bisa kumpul. Kemudian akan dijelaskan oleh kaidah Inna tahammul al-ma'na asy-syar'i al-matin fala taksisa wala taksima wala tahsina. Ketika ada kandungan makna syar'i yang kokoh, maka tidak ada pengkhususan, tidak ada pembagian dan tidak ada yang dinilai bagus. Maksudnya bahasanya kata-kata bid'ah yang ada dalam hadis, setiap bid'ah itu sesat, maka jika humila ditafsirkan dengan makna yang syar'i. Fayan bani ala dalika maka akan terbangun akan e, ala dalika hal tersebut akan terbangun padanya tiga hal akan mengharuskan tiga hal yang pertama al muhafadzah ala umumihi kita akan jaga baik-baik secara ketat kalau dia bersifat umum mencela semua bid'ah tanpa ada pengecualian kemudian yang kedua maka tidak maka kita tidak akan menerima pembagian bid'ah menjadi baik dan jelek. Kemudian yang ketiga, tidak akan ada dan tidak akan dijumpai yang namanya bid'ah yang baik. Syaratnya, manakala kula bid'atin dolala, bid'ah di situ dimaknai dengan makna yang syar'i. Selain hanya kalau dimaknai dengan makna bahasa. Thumma innahu la al-khaltu Kemudian tidak boleh mencampur adukkan dua istilah. Yaitu bid'ah hasanah dan istilah bid'ah idofiyah. Wadhalika hal tersebut karena bid'ah idofiyah. Itu perkara yang bid'ah dari satu sisi namun tidak bid'ah dari sisi yang lain. Itu kita maknai bid'ahnya dengan makna yang syar'i. Bikhilafil bid'ah hasanah lain hanya dengan ungkapan bid'ah hasanah yang dikatakan oleh sebagian orang maka itu bid'ah tersebut dimaknai dengan makna bahasa. Wahad al amru dan perkara ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh kaidah al bid'atul hasanatu la taqumu al bid'atil idhofiyah. Bid'ah hasanah itu tidak bisa menggantikan bid'ah idhofi. Ya, kemudian e, maka kaidah yang pertama, semua bid'ah dalam syariat itu adalah kesesatan. Al-asl fi hadhil qaidah dalil untuk kaidah ini. Wa wa ahsan wa ablagh. Dan dia adalah dalil yang paling bagus dan yang paling luar biasa. Ucapan seorang manusia yang diberi jawami kalim. Yaitu ungkapan-ungkapan yang e, pendek syarat makna. Yaitu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kullu bid'atin dolalah setiap bid'ah adalah kesesatan diatkan oleh muslim. Dan makna kaidah ini bahasanya lafat atau atau istilah bid'ah itu memiliki makna zahir. Makna zahirnya adalah bid'ah dalam makna syar'i. Dan bid'ah dalam makna syar'i adalah bid'ah kesesatan. Maka jika wawada terdapat istilah bid'ah dalam perkataan syari, dalam perkataan Allah dan Rasulnya, atau dalam perkataan ulama, fal muta'ayyan. Maka sebuah keniscayaan kita maknai kata-kata tersebut selama memungkinkan dengan makna bid'ah secara syar'i, yaitu bid'ah kesesatan. Bid'ah secara syar'i itulah yang warada terdapat dalam hadis yang mulia celaannya, petahdir dan peringatan akan bahayanya. Kemudian fonis atas hal tersebut vonis atasnya dengan vonis tertolak dan batil. Warada dzalika hal tersebut terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam waspadailah perkara-perkara yang diada-adakan karena semua perkara yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah dan semua bid'ah itu kesesatan. Eh, demikian dikatakanlah oleh Abu Dawud. Dalam oh, fikol demikian juga dalam hadis Nabi, man ada safi amrina hada ma laysa minhu fa Wabihada dengan ini jelaslah jalian secara gamblang. Bahasanya memaknai ini istilah bid'ah dengan makna syar'i itu tidak memerlukan adanya indikator. Bahkan yang memerlukan indikator adalah manakala istilah bid'ah itu dimaknai dengan makna bahasa. Sebagaimana layasihu tidaklah sah, yaitu tidaklah boleh kita katakan. Bahasanya istilah bid'ah itu adalah asbah jadilah dia kata yang tidak jelas. Qatiradu terkadang dimaksudkan adalah makna bahasa dan terkadang yang dimaksudkan makna syar'i. Alasannya kenapa dikatakan mujmal? Li'annahu qad waradal kitab wa sunnah karena terdapat dalil Quran dan sunnah fi min hadainil makna ini ya ini dengan masing-masing dari dua makna ini. Dan perlu diketahui bahasanya sesuatu itu bisa dikatakan secara makna mujmal atau lafat mujmal menurut ilmu usul fikih itu manakala kemungkinannya adalah 50-50. Ya, sebagaimana al-qa'u apakah dia artinya itu haid ataukah suci dari haid maka dia makna mujmal. Maka dia lafat mujmal. Kenapa? Karena kemungkinan maknanya haid ataukah suci dari haid itu kurang lebih 50-50. Eh, ya, maka ketika orang mau mengatakan bahasanya bid'ah itu yang ada dalam Quran dan Sunnah itu makna mujmal sehingga kita perlu pakai indikator tambahan untuk menetapkan mana makna yang dimaksudkan. Ya, maka dia harus bisa membuktikan bahasanya Eh, kemungkinan peluang probabilitas antara eh, bid'ah dengan pengertian makna syar'i ataukah makna bahasa itu kurang lebih 50-50. Ya, jika tidak maka klaim bahasanya itu mm, itu lafadz mujmal itu tidak bisa diterima. Maka jawabannya kenapa tidak bisa kita terima bahasanya eh, bid'ah itu lafadz mujmal karena lafat bid'ah adalah di antara lafat syar'i. Di mana syariat telah memindahnya dari makna bahasa kepada makna syar'i. Dan telah satu telah telah permanen dalam annal asla bahasanya hukum asal untuk untuk istilah-istilah syariat ingda itlaqiha ketika digunakan tanpa ada keterangan tambahan maka yang dimaksudkan adalah makna syar'i dan bukan makna bahasa. Oleh karena itu tidaklah sah dan tidaklah boleh an yu'adda dihitung dan dianggap lafat bid'ah sebagai lafat mujmal. Wadalika dan hal tersebut karena zuhur lafzul bid'ati fil makna syar'i. Bahasanya makna zahir, zahir, makna zahir dari bid'ah itu adalah bid'ah secara syar'i. Wa kasrati dan banyaknya datangnya digunakannya kata-kata bid'ah tanpa indikator tambahan dengan pengertian bihadal makna dengan makna ini yaitu makna syar'i. Demikian banyak dijumpai dalam teks sunnah. Demikian juga perkataan sahabat, tabi'in dan para imam. Bahkan yang benar memaknai lafaz bid'ah dan membelokkannya kepada makna bahasa itu ya tawakofu bersyarat adanya indikator. Karena itu nau takwilin mengandung unsur takwil dan tidak boleh tidak dalam takwil supaya itu sah dan legal harus ada indikator dan dalil yang mendukungnya. Sebagaimana diakui oleh As-Subaki Beliau salah satu ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan fal bid'atu enggal itlaq. Maka kata-kata bid'ah ketika itlaq ya, disebutkan tanpa ada keterangan tambahan adalah lafdzun mawdu'un, adalah satu kata yang diletakkan dalam syariat lil hadis al-mazmum untuk kreativitas baru yang tercela. Tidak boleh menggunakan kata-kata bid'ah untuk selain makna ini. Namun wa idza kuyidat, namun ketika itu diikat kata-kata bid'ah dengan mustahabbah atau semacam itu juzu maka itu boleh wa yakunu dzalika lil qarinah namun harus ada qarinahnya. Dan kondisinya ketika itu ketika ada ungkapan bid'ah mustahabbah maka bid'ah di situ adalah majas. Karena makna hakiki dari bid'ah adalah bid'ah yang tercela. Maka kalau kemudian ada ungkapan bid'ah mustahab, bid'ah yang dianjurkan, maka bid'ahnya itu majas. Majas dari sudut pandang makna syar'i, majasan syar'iyan. Majas dari tujuan makna syar'i. Hakikatan lughawiyatan karena dia hakiki, non hakikinya adalah hakiki lughawi bahasa. Maka ketika ada satu hal disebut dengan bid'ah mustahabbah, maka bid'ah di situ makna hakiki, manakala maknanya yang dimaksudkan adalah mana bahasa. Sedangkan jika yang dimaksudkan adalah bid'ah secara syar'i, maka itu yang terjadi adalah majas menurut tinjauan makna syar'i. Ya, maka ringkasnya ya tidak tepat kalau mengatakan bahasanya bid'ah itu adalah lafat mujmal. Kenapa? Karena realita teks-teks syariat menunjukkan banyaknya penggunaan kata-kata bid'ah dalam pengertian makna syar'i. Itu yang lebih dominan, itu yang lebih menonjol. Oleh karena itu, maka yang benar lafat bid'ah itu mengandung makna zahir. Zahirnya adalah makna syar'i. Dan ketika dibawa dan mau dimaknai dengan makna bahasa, maka itu adalah satu jenis takwil. Pembelaan. Dan ya, pembelaan ini dibenarkan ya, dan sah dan legal manakala ada dalil dan indikator yang mendukungnya. Hasilul kaul kesimpulannya. Bahasanya lafat bid'ah pertabata telah terbukti. Bahasanya dia memiliki makna zahir dalam pengertian bid'ah secara syar'i yang itu seluruhnya tercela. Wa tetap ala dalika derivat dari hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ta'ayyana sebuah keniscayaan memaknai lafaz bid'ah dengan makna syar'i. Dan ketika kita mau memaknainya dengan makna syar'i, tuna an yatawaqqafa dalika tanpa perlu bersyarat adanya indikator. Kemudian imtina menolak menjadikan lafaz bid'ah sebagai lafaz mujmal. Yang itu artinya muhtamilan mengandung kemungkinan ala hadin sawa dengan derajat 50-50. Untuk makna syar'i dan makna lugawi. Untuk makna bahasa dan makna syar'i. Jadi apa itu mujmal? Satu kata yang muhtamil, satu kata yang mengandung eh, kemungkinan makna dua kemungkinan makna ala hadin sawa dengan probabilitas 50-50 dan ini satu hal yang tidak ada untuk bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara syariah. kemudian yang ketiga imtina menolak menafsirkan lafaz bid'ah ala makna al-lughawi dengan makna bahasa itu semua hal yang baru kecuali jika dijumpai korinatun indikator yang mengantarkan ke sana. Kemudian kaidah yang kedua. Kasratul juz'iyat bimanzilatil bid'ah al kuliyah. Maka ada bid'ah yang namanya bid'ah juz'iyah, parsial. Bid'ahnya cuma itu saja. Dia tidak punya anaan. Dia tidak punya turunan. Dia tidak punya deriva. Dan ada yang namanya bid'ah kuliah. Bid'ah, bid'ahnya dalam kaidah. Kalau bid'ahnya itu dalam kaidah, maka nanti akan ada derivat turunan yang banyak dan semua turunnya turunannya itu bid'ah semua. Di antara bid'ah kuliah, di antara bid'ah kuliah tidak boleh berdalil dengan hadis ahad dalam bidang akidah. Menolak hadis ahad untuk menetapkan akidah. Itu bid'ah kulliyah. Derivatnya semuanya adalah bid'ah semua. Maka bid'ah dalam bentuk menolak e, e, kemunculan dajjal, menolak e, azab kubur karena alasannya karena dianggap hadisnya hadis ahad. Ini bid'ah ini bid'ah itu dan seterusnya. Derivatnya banyak sekali. Maka dia kuliah. E, Bid'ah itu bid'ah kuliah, manakala bid'ahnya dalam kaidah. Nah di sini disampaikan, jika bid'ah parsial itu banyak, bid'ah parsial itu banyak, maka dia seperti bid'ah kuliah. Dan perlu diketahui bahasanya seorang itu disebut ahli bid'ah itu manakala bid'ahnya adalah bid'ah kuliah. Ini apa perlunya kita bahas ini? Karena ini berkenaan dengan status yang namanya ini, mubtadi. Ini, yang namanya mubtadi, ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu disebut ahli bid'ah manakala bid'ahnya itu fil kuliah. Namun ini, dan kuliah pengertiannya tadi. Namun uh, bid'ah parsial yang demikian banyak itu seakan-akan Bid'ahnya bid'ah kuliah. Kasratul mukhalafah fil bid'ah, banyaknya pelanggaran dalam bentuk melakukan bid'ah-bid'ah juz'iyah, tunazzalu manzilatal bid'atil kuliah. Maka diposisikan sebagaimana posisi bid'ah kuliah. Wadzalika hal tersebut anal mubtadi'ah bahasanya pelaku bid'ah ketika dia memperbanyak membuat ya, derivat, membuat furuk mukhtara'ah. Ya, membuat cabang yang semuanya adalah diada-adakan. Ada ke ala kathir minasy syariah, maka itu akan kembali pada ala kathir minasy syariah bil mu'aradah, menentang banyak syariah. Karena kenapa bid'ah kuliah itu sangat tercela? Ya karena berarti dia penentangan terang-terangan terhadap syariah. Nah, ketika bid'ah itu adalah bid'ah Ya, bid'ah parsial itu demikian banyak, maka perlawan yang terhadap syariat itu berarti perlawanan yang banyak, bukan perlawanan yang sedikit. Kalau sedikit namanya kasuistik. Kalau kasuistik maka jadi kemudian kita tidak kita anggap. Karena itu berarti bukan kaedah. Karena cuma kasuistik. Dan tidak ada orang yang tidak keliru. Tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Itu kalau kasuistik. Tapi kalau kasuistik kasuistiknya terlalu banyak, terlalu sering. Iya, maka ini berarti nanti berlawanan dengan syariat secara gamblang dan terang, terang, secara gamblang dan terang. Maka itu seperti iya, perlawanan bid'ah kuliah terhadap syariat. Dan tidaklah dijumpai bid'ah parsial yang demikian banyak kecuali berarti ada error dalam kaidah orang tersebut dalam beragama. Maka errornya adalah error kaidah Eh, eh, error konsep, bukan error kasuistik. Ya, demikian yang kita baca sebatas sore hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu